aku. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan akan buah yang bisa dipetik. Nilai yang akan bisa diambil. Serta barakallahu fikum gelar sanjungan pujian yang akan bisa disandang. Jikalau kalian benar-benar mengikutiku, Allah akan mencintai kalian. Allahu Akbar. Berarti kita punya peluang di masa sekarang ini untuk meraih dan mendapatkan cinta Allah Rabbuna Subhana, sebagaimana mereka telah berlalu dengan cintanya Allah. Bagaimana jalannya? Bagaimana jalurnya? Bagaimana jembatannya? Yaitu kita harus mengikuti Nabiyuna alaihi salatu wassalam dalam semua yang kaitannya dengan agama barakallahu fikum. Dan kita sadar ternyata kita ini berada dalam langkah yang disebutkan oleh ayat itu. Maka fa'abshir bergembiralah engkau dengan cinta dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Bergembiralah dengan pengampunan dari Allah Jalla wa ala. Sekali lagi bahwa ini perlu dipertahankan perlu diperjuangkan rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk dilindungi agar jangan sampai cinta itu pudar, agar jangan sampai pengampunan itu pintunya ditutup oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Wasani yang kedua. Allah Jalla wa menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100 akan adanya peluang bagi kita untuk bisa meraih apa yang telah diraih oleh generasi yang telah berlalu yang tidak mungkin akan kembali yang tidak mungkin akan muncul barakallahu fikum Allah Jalla wa'ala yaqul والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah Jalla wa ala, orang yang telah berlalu dengan keislamannya dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, mereka telah berlalu dengan ridhanya Allah Rabbuna Subhanah, mereka telah berlalu dengan jaminan atau janji surganya Allah Jalla wa ala. Fahal nahnu Apakah kita ini akan punya peluang untuk bisa meraih apa yang mereka raih? Allahu Jalla wa'ala di dalam ayat tersebut menyebutkan akan adanya peluang walladzina tabauhum biihsanin dan orang-orang yang mengikuti generasi itu para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar mengikuti mereka dalam kebaikan maka juga akan sama-sama meraih ridhonya Allahu Rabbuna Jalla Subhanah. Berarti nikmat ini harus dijaga dan dilindungi. Jangan sampai barakallahu fikum karena sakit hatinya atau mungkin karena dunia yang akan diperoleh dan dicapai lalu kemudian dia meninggalkan kemuliaan ini atau mungkin dia mencoba untuk menodai kemuliaan ini ingatlah apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala. qulubahum. Di saat muncul dalam diri-diri mereka bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan, maka Allah Jalla wa ala menghukum dengan hukuman yang kedua. Allah menyimpangkan dan menyelewengkan hati mereka. Kata Allah Jalla fi'ulah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum kita harus senantiasa untuk selalu muhasabatun nafsi, selalu mengoreksi tentang keikhlasan, tentang kejujuran, tentang istiqamahnya kita dan konsekuennya kita berjalan di atas manhajul anbiya, manhajnya para nabi dan rasul, lalu kemudian mengoreksi diri kita ini. Buka apakah kita termasuk dalam orang yang siap kembali kepada kebenaran apabila ada yang mengingatkan. Rahimahwa wa rahimahkumullah. Kenapa barakallahu fikum? Karena yang namanya syayatin selalu menyertai kita dan mencari peluang untuk kemudian kita tersesat rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang yang melihat kesalahan yang kita lakukan Lalu kemudian dia datang mengingatkan, menasihatkan kita dengan penuh barakallahu fikum kasih cinta terhadap kita. Di sini kita akan melihat bagaimana syaitan akan berbuat pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Terkadang muncul buah ketidakenaan temannya yang mengingatkan. Padahal temannya itu benar-benar mengingatkan karena cintanya dia kepadanya karena menginginkan kebaikan atas dirinya karena ingin barakallahu fikum membantu jangan sampai temannya ini dijerongkokkan kembali oleh syaitan namun barakallahu fikum syaitan tidak akan membiarkan manusia itu ini di saat dia menganggap temannya atau datangnya teman untuk menasihati dia lalu muncul suudzannya ingin ya dijatuhkan, dijelekkan, maka ini pintu untuk kemudian tidak akan kembali kepada kebenaran. Padahal itu merupakan bentuk kasih sayang Allah pada diri kita. Di saat ada orang yang mengingatkan kita dan menasihatkan kita, itu bentuk kasih sayang Allah Jalla wa atas diri kita sendiri. Jazakallahu khair wa barakallahu fika wa fi ilmika. Maka kalimat ini akan berat keluar kalau ada di dalam diri kita ini bibit-bibit ingin lari dari hidayah rahimani wa rahimakumullah. Dengan alasan mungkin sakit hati atau yang semisalnya dia sampai meninggalkan temannya yang dia tahu bahwa temannya ini tidak pernah berkhianat atas dirinya, tidak menginginkan kecuali kebaikan dirinya barakallahu fikum. Maka jikalau seseorang dengan penuh keringanan untuk kemudian datang mengingatkan saudaranya yang salah dan keliru, dia ikhlas untuk membimbingnya, dia kemudian sembunyi datang kepadanya. Suatu saat Jikalau Anda terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, maka Allah akan memilih orang yang tulus dan ikhlas untuk mendatangi diri Anda dan memperbaikinya barakallahu fikum. Al jazau min jinsil amali. Maka oleh karena itu, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bersamaan kemuliaan yang telah mereka raih sanjungan dan pujian dari Allah dan Rasulnya mereka telah pandang itu pun tidak pupus untuk selalu mengoreksi muhasabatun nafsi barakallahu fikum hada Umar radhiyallahu anhu Umar barakallahu fikum radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah ibn Yaman yang menjadi pemegang rahasia Rasul alaihi salatu wasalam nama-nama munafikin Rasulullah sudah tidak ada nas yang disebutkan oleh Nabi Umar berada di dalam surga beliau sudah kantongi dan beliau sudah dengar barakallahu fikum itu pun datang kepada Ubaisah ibnu Yaman untuk kemudian bertanya apakah saya ini termasuk dari nama-nama yang disebutkan oleh Nabi salatu wassalam kepada anda termasuk dari kalangan kaum munafikin subhanallah terbaik Umar seperti itu khawatir dan takut jikalau dirinya termasuk dalam barisan haula il munafikin orang-orang munafik rahimani wa rahimakumullah Ibnu Abi malaika menyebutkan adrak betul Salatina min ashabi Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Kulluhum Yahshawna au yakhafuna nifaq Saya berjumpa dengan 30 sekitar dari sahabat Nabi Radwanullah alim ajmain. Semuanya dari mereka takut dan khawatir untuk termasuk atau khawatir dari kemunafikan, nifak Kata Ibnu Abi Mulaika rahimani wa rahimakumullah. Haulai Sahabat telah berlalu. Dengan kemuliaannya, dengarkan cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kama khrajahul imamul imam bukhari fi sahihihi. Innakum kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Innakum la ta'maluna a'malan هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها على أهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات Sesungguhnya kalian telah melakukan amalan-amalan Hiya adakku fi a'yunikum minasyar Amalan-amalan kesalahan yang itu kalian anggap lebih kecil dari rambut. Padahal kami kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu menganggap hal itu di masa Rasul alaihi salatu wassalam minal mubiqat termasuk dari perkara-perkara yang menghancurkan, yang membinasakan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fa'aina nahnu minha haula dan mana kita dari mereka-mereka itu rahimani wa rahimakumullah. Saudara kita menemukan diri kita bersalah lalu kemudian menegur. Subhanallah. Kita anggap kalau itu adalah sebuah pelecehan. Kita mencari pembenarannya. Kita mencari pembelaannya. Nas'alullah assalam wa tal'afiyah. Wa aina ma Allah jalla fi ula Wa sidukuka ma nafsika. Wa sidukuka ala hadzal manhaj. Kalau demikian, setiap kesalahan kemudian dicari pembelaannya dan pembenarannya. Rahimani wa rahimakumullah. Di mana letak kejujuran kita ini kepada Allah? Kejujuran Anda ini bersama diri Anda dan kejujuran Anda di atas manhaj yang benar ini barakallahu fikum. Bukankah sebaliknya Anda mengatakan jazakallahu khair taraja'na min hadza kami rujuk dari ini semuanya. Sekali lagi barakallahu fikum itulah nafsu dan syaitan berusaha untuk mengganggu dan menggoda hafidhani wa hafizakumullah. Telah berlalu generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjadi pilihan Allah di dunia untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam dan juga untuk memandu syariatnya barakallahu fikum maka dia juga yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penghuni surganya bersusulan setelah itu generasi setelahnya generasi tabi'in Seolah-olah mereka itu keluar dari manbaun wahid. Dari poros dan sumber yang satu. Yaitu berjalan di atas sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Mereka dapatkan, mereka peroleh dari ujian dan cobaan. Sebagaimana generasi yang pertama barakallahu fikum. Mereka lulus sebagaimana lulusnya generasi yang pertama. Hafidhani wa hafidhakumullah. Setelah generasi tabi'in, disusul dengan generasi setelahnya. Ketiga generasi inilah yang kemudian disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kata Rasul alaihi salatu wassalam mereka sebaik-baik manusia adalah generasiku sahabatnya ridwanullah alaihi ajma'in Kemudian barakallahu fikum setelah mereka. Kemudian setelah mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Untuk kemudian membuka tentang a'immatu hadad din seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Akhrajahul imamu Ahmad di musnadih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, "Ya Rasulullah, tuba liman amana bika wa ra'aka." Ya Rasulullah, tuba bagi orang yang melihat engkau dan beriman kepada engkau. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tuba. Summa tuba wa tuba. Liman amana bi walam yarani. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Menimpali ucapan sahabatnya Tuba. Tuba. Kemudian tuba bagi orang yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa tuba barakallahu fikum apa yang dimaksud dengan tuba disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga dalam riwayat Al-Imam Ahmad tersebut. Tuba itu adalah nama sebuah pohon yang ada di dalam surga. Untuk kemudian bisa mengitarinya masiratu syahrin. Perjalanan satu bulan. Untuk kemudian bisa mengitari pohon itu barakallahu fikum. Dalam riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim tidak akan tercapai. Bagaimana besarnya jikalau orang mengelilinginya dan pakaian-pakaian tiabu ahlil jannati takhruju min akmamiha dan pakaian-pakaian penduduk surga itu keluar dari bunga barakallahu fikum kata Rasul alaihi salatu wassalam coba dengarkan ucapan beliau tuba wa tuba thumma tuba bagi orang yang tidak melihat beriman kepadaku dan dia tidak melihatku. Kita berharap kepada Allah Jalla wa ala mendapatkan barakallahu fikum peluang apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Generasi yang langsung melihat Nabi alaihi salatu wasallam telah berlalu. Namun kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk bisa mendapatkan dan meraih apa yang mereka peroleh hafizani wa hafizakumullah. Ma'asyiral ikhwah, kita barakallahu fikum telah menyebutkan tadi pergantian generasi demi generasi di tengah umat ini Sampailah kita kepada generasi sekarang ini. Dan sebelum generasi ini telah berlalu generasi yang hidup padanya a'immatuddin. Imam-imam di dalam agama. Rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan. Munculnya para a'immatuddin ini. A'immatu para imam-imam dalam agama masuk di dalam firman Allah Jalla wa Ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr Al-Qur'an di dalam penafsiran yang lain Al-Qur'an dan Sunnah maka kami pula yang akan menjaga dan memeliharanya termasuk dari penjagaan dan pemeliharaan Allah atas agamanya ini adalah dimunculkannya para a'immah, para imam-imam di dalam agama ini rahimani wa rahimakumullah. Rawal Imam Abu Dawud fi Sunani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, "Inna Allah yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala membangkitkan di awal-awal setiap seratus tahun orang-orang yang akan melakukan pembaharuan terhadap agamanya. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan dengan mensyarah hadis ini mengatakan saya melihat dan mempelajari Ternyata saya menemukan pada seratus tahun pertama Allahu Jalla wa'ala membangkitkan seorang mujadid Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz Khalifah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan dan pada 200 setelahnya saya menemukan Allah Jalla wa Ala memilih Al-Imam Abu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagai mujaddid barakallahu fikum pada 200 tahun yang keberikutnya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hafizani wa hafizakumullah. Keberadaan para a'immah di dalam agama Sesungguhnya ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Jalla Ala hafidhani wa hafidhakumullah dan termasuk dari penjagaan dan pemeliharaan Allah atas agamanya. Ali bin Al-Madini rahimahullahu taala yaqul A'azzallahu al-Islam bi Abi Bakrin yawm ar-riddata wa bi Ahmada yawm al-mihana Kata Ali bin Al-Madini rahimahullah. Allah Jalla wa'ala menjayakan Islam ini dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari-hari pemurtadan setelah wafatnya Yuna alaihi salatu wassalam. Allah memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk kemudian memerangi semuanya barakallahu fikum. Dan Allahu Jalla Ala kata Ali Al-Madini. Pada hari-hari ujian dan fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Fabarakallahu fikum. Kita telah mengenal para imam-imam kita di dalam agama ini. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan di dalam hidup. Karena melalui jalur merekalah Allahu Jalla wa'ala mendekatkan kita dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melalui mereka, pengajaran mereka dan bimbingan mereka, kita bisa dekat dengan tuntunan dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimanakah mereka para a'immah? para imam-imam yang masyhur di tengah kita. Al-Imamu Abu Hanifah, Imamu Malik rahimahullah, Imamu Syafi'i dan Imamu Ahmad rahimahullahu taala. Apakah mereka itu memiliki manhaj yang berbeda-beda atau punya keyakinan yang berbeda-beda? atau mereka itu berada di atas satu jalan dan mereka berada di atas satu akidah hafizani wa hafizakumullahu jami'an tentunya barakallahu fikum bagi orang yang ingin mengkaji dan mendalaminya maka dia akan bisa melihat di dalam sebuah risalah i'tiqadu a'immatil arba'ah keyakinan keyakinan imam yang empat barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa mereka itu berada di atas manbak yang satu, sumber yang satu. Mereka adalah imam-imam yang juga telah mendapatkan nikmat yang sedang kita rasakan sekarang ini di dalam beragama barakallahu fikum. Mereka adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang para nabi dan rasul. Allah Jalla wa'ala menyebutkan barakallahu fikum bahwa para nabi dan rasul itu berada dalam satu agama di dalam satu barakallahu fikum keyakinan mulai dari masa Nabi Adam alaihi salam alaihissalam salatu wassalam sampai kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke, mulai dari Rasul pertama kali Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dan sampai kepada penutupnya mereka adalah berada pada agama yang satu, keyakinan yang satu, walaupun dalam syariatnya ada perbedaan-perbedaan para nabi dan rasul tersebut. Mari kita melihat tentang bagaimanakah a'immah yang empat ini. Bagaimana mereka di dalam memahami agama. Bagaimana mereka dalam berkeyakinan, keyakinan di dalam agama. Tentu semuanya ini akan kita bisa barakallahu fikum melihatnya dari ucapan-ucapan yang mereka telah lontarkan di hadapan muridnya pertama kali yang kemudian tertulis dengan tinta emas untuk kemudian diingat bahwa imamu Ibu Abu Hanifah, imamu Malik, imamu Syafi'i dan imamu Ahmad rahimahumullahu jami'an berada di atas satu manhaj. Satu manhaj barakallahu fikum dan berada di atas satu akidah dan keyakinan. Mari kita melihat ucapan mereka. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan untuk kita melakukan satu perbandingan ucapan-ucapan mereka. Imam Abu Hanifah dalam riwayat Ibnu Abidin dalam hasiah halaman 1 jilid 1 halaman 63 dia berkata Iza sahhal hadithu fahuwa mazhabi Apabila ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam maka hadis itu kata Imam Abu Hanifah adalah mazhabku. Untuk kita bandingkan dengan ucapan al-Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik barakallahu fikum mengatakan, "Innama ana basyarun" أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه kata Imam Malik rahimahullah Sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa. Saya keliru. Dan saya juga benar. Maka lihatlah pendapatku, kata beliau. Maka jika ada atau pendapatku menyocoki Alkitab wa sunnah, maka ambillah ia. Dan bila tidak mencocoki Alkitab wa sunnah, tinggalkan ucapanku kata Imam Malik rahimahullah dalam riwayat yang lain laisa ahadun ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada seorang pun setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Melainkan ucapannya diambil dan ucapannya itu ditinggalkan. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Kita bertemu sekarang. Dan kita menemukan bahwa Imam Abu Hanifah dalam manhajnya dan Imam Malik dalam manhajnya adalah satu barakallahu fikum. Kembali kepada qala Allah dan wa qala Rasulu alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ketawadduan dia berdua Jikalau Anda, kalian, kata beliau, menemukan ucapanku, pendapatku, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan ucapanku. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mari kita melihat ucapan Imam Malik. <clears throat> ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, "Ma min ahadin إلا وتذهب عليه سنة رسول سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت Fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Dalam tarikh di Mafli bin Asakir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada seorang pun kecuali ada satu sunnah yang lolos, yang lepas, yang tersembunyi atas dirinya. Tidak kemudian dia menjadi imam lalu mengantongi semua riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi. Tidak. Terkadang betapa seringnya kita menemukan ada riwayat yang lemah yang dipakai untuk kemudian mereka berhujah dengannya. Hafizani wa hafizakumullah. Tapi mari kita melihat bagaimana ketawaduan imam-imam kita dan bagaimana kelurusan mereka di dalam menapaki agama ini bahwa mereka mengajari kita prinsip yang aman, prinsip yang selamat, prinsip yang akan menjurus kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada seorang pun melainkan akan tersembunyi atasnya satu sunnah atau lepas daripadanya maka kata beliau Kapan saja saya mengucapkan satu ucapan. Dan saya meletakkan satu kaidah. Ternyata dalam kaidah, dalam ucapan itu ada penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal kaulu maka ucapan yang harus dipegang, landasan yang harus di ya dipegang yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ucapanku subhanallah al Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau juga menyebutkan dengan ucapan yang sama dengan Imam Abu Hanifah ida sahhal hadithu fahuwa madhabi jika kita men sahih hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam maka itulah mazhabku sampai beliau mengatakan ida wajadtum fi kitabi Jika kalian mendapatkan di dalam kitabku khilafah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu katakan berucaplah kalian dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan tinggalkan ucapanku dalam satu riwayat fattabi'uha hendaklah kalian mengikuti riwayat tersebut wala taltafitu ila qauli ahadin jangan kalian untuk kemudian menengok melihat kepada ucapan siapapun kata Imam Syafi'i rahimahullah dari ucapan ini kita bisa mengambil satu pelajaran besar bahwa manhajnya a'immatuddin para imam-imam di dalam agama ini adalah satu yaitu kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hadhihi wa hadha huwa imamu Ahmad rahimahullah أحمد رحمه الله تعالى mengatakan لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية wala thawriya wa khud min haitsu akhadhu Kata Imam Ahmad rahimahullah. Jangan kalian bertaklid padaku. Jangan anda bertaklid kepada Malik. Kepada Syafi'i. Kepada Al-Auza'i dan Al-Tawri. Dan ambillah dari mana mereka mengambilnya kata Imam Ahmad rahimahullah sekarang dari mana mereka mengambil? Imam-imam yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ternyata semuanya mengambil dari manba'un wahid. Dari sumber yang satu. Al-Quran dan sunnah Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat barakallahu fikum seseorang mengembalikan agamanya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah berjalan di atas jalan yang telah ditapaki oleh A'immatuddin. A'immah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga salah dan keliru Jikalau kemudian ada orang yang berusaha mempelajari agamanya melalui Al-Quran dan Sunnah, lalu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang Imam Malik, yang Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mengajak kita untuk memahaminya sebagaimana pemahaman generasi yang pertama. Maka jikalau kemudian ada orang yang menuduh dan menuding bahwa usaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih Ridwanullah alim ajma'in adalah sebagai ajaran yang sesat atau mungkin sebagai ajaran wahabiyah atau mungkin sebagai mazhab baru dan yang semisalnya, maka sungguh ucapan ini sesungguhnya telah mencerca. Ucapan ini sesungguhnya telah mencerca agamanya a'immatuddin. Cara beragamanya imam-imam di dalam agama ini. Yang mereka mengajak kita kembali kepada Al-Quran. Dan sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di atas pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Kalau kita mau bongkar atau mau baca dan kaji secara detail terkait dengan keyakinan dan akidah para imam-imam tersebut barakallahu fikum kita tentu akan menemukan bahwa mereka itu dalam akidah yang satu dalam prinsip beragama yang satu barakallahu fikum. Wahada al-imamu asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita melalui ucapan beliau amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kata Imam Syafi'i الله saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita Siapa dari generasi ini yang paling mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah dari wahyunya dan apa yang dimaukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam bimbingannya barakallahu fikum. Kita tidak mungkin akan menjawab kecuali jawaban para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Mereka keluar dari madrasahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka dalam mukimnya dan safarnya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat wahyu turun, mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga yang paling mengetahui dengan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, paling mengerti maksud Allah di dalam Al-Quran dan maksud Rasulnya dalam bimbingan-bimbingannya adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hafizani wa hafizakumullah. Berarti ini adalah sebuah isyarat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang mengerti apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya melalui syariatnya Itulah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullah. Beliau juga yang mengajari kepada kita semuanya Al-Imam Syafi'i. Di saat ada seseorang dari muridnya bercerita tentang seseorang yang dianggap sebagai waliullah. Walinya Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita melihat apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentang walinya Allahu Jalla wa Ala dan kita tahu bahwa Allah telah menyebut kata walinya dan menyebut pula barakallahu fikum syarat untuk menjadi kewalian mendapatkan kewalian dari sisi Allah Jalla wa Ala. Lalu setelah itu kita melihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Allah Jalla wa Ala Ala inna awliya Allah Allah Jalla wa Ala menyebutkan sebelum kita fikum kepada segenap saudara kami kaum muslimin yang hadir atau yang tidak sempat hadir di majlis ini. Mereka yang dimaksud dengan walinya Allah orang yang memiliki dua sifat di dalam hidupnya. Allah menyebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang tinggi tingkat takwanya kepada Allah Jalla Ala Untuk memperoleh dan mendapatkan derajat kewalian di sisi Allah Jalla Ala Maka kita harus mendapatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka dari sini para ulama berbicara. Berdasarkan iman dan takwa maka karena itu terjadinya tingkat kewalian di sisi Allah Jalla wa'ala berbeda-beda. Di saat keimanan seseorang tinggi, di saat ketakwaannya tinggi kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah, maka di saat itu naik tingkat kewaliannya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sebuah peristiwa sampailah kepada Imam Syafi'i tentang seseorang yang melakukan keanehan-keanehan sebagai walinya Allah. Dengarkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah kepada orang yang datang tersebut. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i" Fala tusaddiqu wa la bihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jika kalian menyaksikan dan melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, jangan Anda percayai bahwa dia walinya Allah. Jangan anda kalian tertipu dengannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fala tusaddikuhu. Wala tagtarru Jangan kalian tertipu karenanya. Dan jangan kalian percaya padanya. Hatta ta'lama mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai engkau menyaksikan dan melihat bagaimana konsekuennya dia untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi mekyar dan tolak ukur bahwa itu adalah walinya Allah Rabbuna Jalla Subhanah dalam bimbingan zakal imamu Nasirul Hadis Al Imam Syafi'i rahimahullah bagaimana kedekatan orang tersebut dengan syariatnya Allah Jalla fi'ula. Bagaimana kedekatan dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari bimbingan ini, bimbingan beliau rahimahullahu taala kita juga dijelaskan dan diberikan gambaran. Kalau ternyata yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa melakukan keanehan-keanehan, keanehan, keajaiban, tetapi dia jauh dari syariat Allah. Dia jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bisa memahami ucapan dari Imam Syafi'i bahwa dia itu bukan sebagai walinya Allahu Rabbuna Jalla Subhana. Namun dia akan jatuh kepada jenis wali yang kedua. Yaitu walinya syaitan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dia barakallahu fikum sekali lagi sebagai walinya syaitan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya membaca sedikit sebagai lengkapan faidah. Mengingat barakallahu fikum keterbatasan waktu untuk kemudian membahas i'tiqad dan keyakinan a'immatul arba'ah. Tadi kita menyebutkan bahwa langkah mereka di dalam beragama adalah satu barakallahu fikum dan keyakinannya adalah satu. Disebutkan dalam risalah i'tiqad al-a'immatul arba'ah i'tiqadul a'immatil arba'ah Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahullah huwa ma nataqa bihil kitabi was sunnatu وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وليس بين هؤلاء الأئمة وللحمد لله نزاع في أصول الدين بل هم متفقون على الإيمان بصفات الرب وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان بل كانوا ينكرون على أهل الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمذاهب الكلامية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله keyakinan imam yang أبو حنيفة مالك الشافعي Asy-Syafi'i أحمد رحمه الله yaitu apa yang telah dibicarakan oleh Al-Quran dan Sunnah dan apa yang berada di atasnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dan tabi'in rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada di tengah mereka itu perselisihan dalam hal prinsip-prinsip agama. Mereka itu beriman, sepakat dalam keimanan tentang sifat-sifat Allah Jalla Ala Bahwa Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Bahwa iman itu harus adanya pembenaran di dalam hati dan lisan. Bahkan mereka para imam-imam tadi tegas dan keras dalam mengingkari ahlul kalam. Orang-orang atau ahli kalam dari kalangan Jahmiyah atau selainnya dan juga mereka benar-benar melakukan pengingkaran terhadap siapapun yang terkena dalam prinsip falsafah filsafat Yunanina atau berjalan di atas mazhab ilmu kalam mereka keras mengingkarinya barakallahu fikum dari sini kita mengetahui bahwa tidaklah boleh seorang muslim dan muslimah As-sukutu diam dari sebuah kemungkaran yang dia telah ketahui. Wajib untuk dia ingkari. Tetapi ingat, mengingkari kemungkaran lahu adabun wa akhlakun. Punya adab dan akhlak barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dan juga lebih tegas lagi mereka mengingkari atas siapapun yang melakukan pembiasan terhadap kewajiban ingkarul mungkar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Kita melihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mengatakan. Ar-raddu ala ahlil bidai mujahidun. Seseorang yang membantah terhadap orang yang berada dalam prinsip kebid'ahan. Maka itu termasuk dalam kategori mujahidun. Seorang pejuang barakallahu fikum. Dan seorang pahlawan hafizani wa hafidhakumullahu jami'an. Jangan ada yang sudah mendapatkan hidayah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengkaburkan tentang permasalahan prinsip besar di dalam syariat adanya ingkarul mungkar. Jangan ada barakallahu fikum. Karena jikalau ada orang, apalagi orang yang mendapatkan hadiah dan hidayah di atas sunnah, lalu membiaskan, mengkaburkan persoalan ingkarul mungkar, mungkin dengan bahasa-bahasa yang dulu iblis laknatullah alaih berusaha melakukan pembiasan terhadap al-haq yang dibawa oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dengan tuduhan dan celaan barakallahu fikum maka ini adalah satu sikap yang paling disukai dan disenangi oleh iblis laknatullah alaih. Adanya pengkaburan. misalnya dalik. Di saat ahlu sunnati wal jama'atu dakwatu tauhid tersebar. Lalu dari kaum muslimin sendiri menuduh dan menganggap jikalau dakwah tauhid adalah dakwah yang memecah belah umat. Dakwah yang keras, dakwah yang kaku dan kasar, memporak-porandakan persatuan tuduhan-tuduhan. Setelah kita lihat, oh ternyata yang mengatakannya dari saudara kita kaum muslimin. Setelah kita dalami, oh ternyata orang yang sudah berjuang membela katanya Islam masuk dalam pergerakan kok malah menuduh dakwah tauhid dan dakwah akidah yang benar menuju akidah yang benar sebagai pemecah belah umat hafizani wa hafizakumullah subhanallah kalau saja dakwah para nabi dan rasul amanatnya satu adalah memperbaiki akidah dan menyeru tauhid kepada tauhidullah dikatakan sebagai pemecah belah umat lalu kira-kira dakwah yang mana yang akan bisa menyatukan umat kalau dikatakan dakwah para nabi dan rasul, dakwah kepada tauhidullah dikatakan sebagai dakwah pemecah belah umat, kira-kira dakwah yang mana yang akan bisa menyatukan umat hafidhani wa hafidhakumullah. satu ini adalah bentuk usaha yang telah dilakukan oleh syaitan untuk memerangi dakwah tauhid hafidhani wa hafidhakumullah karena tahta dan singgah sana iblis tergoyangkan di saat Allah Jalla wa ala mengutus para nabi dan rasul melakukan perbaikan dan pembaharuan akidah dan tauhid lalu kemudian muncul dari lisan saudara kita kaum muslimin menghukumi dan menghakimi dakwah tauhid barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah sehingga apapun bentuknya jikalau itu merupakan usaha terhadap mengebumikan sebuah kemungkaran ya mungkin kalau bahasa sekarang ya lah ya sudah nggak usah menyibukkan diri dengan itu itu kan nggak akan ditanya kelak di dalam kubur. Subhanallah. Misalkan ya. Yang sampai ke telinga atau ke majlisnya Syekh Ubay. Hafizahullah ta'ala. Yang ditanya. Beliau habis membantahnya. Bahwa ini adalah prinsip yang akan membantal, membatalkan. Prinsip ingkarul mungkar. Di dalam agama rahimani wa rahimakumullah. Yang kita disuruh diam Jikalau ada kemungkaran, jangan Anda berbicara. Itu kan gak akan ditanya kalau di dalam kubur barakallahu fikum atau yang semisalnya. Maka kita yang telah mendapatkan hadiah dan hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kita harus bangga dengan apa yang dilakukan oleh a'immatul arba' dalam rangka menjaga prinsip-prinsip agama ini mengingkari segala macam bentuk kemungkaran di dalam agama. Aduhai, jikalau boleh kita mengandai-andai. Kalau Imam Abu Hanifah dah muncul, lalu kemudian berangkat kepada para yang mengikuti dirinya atau yang mengaku mengikuti mazhabnya. Imam Malik kemudian muncul, Imam Syafi'i kemudian muncul, Imam Ahmad, kemudian muncul. Kira-kira apa yang mereka akan perbuat? Jikalau Imam Syafi'i rahimahullah telah menghukum dan mengelilingi seseorang yang berbicara tentang kalam, dihukum, dipukul. Kira-kira bagaimana tanggapan beliau jikalau menyaksikan kondisi kaum muslimin sekarang ini barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dari majelis ini saya sendiri mengajak ya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dengan cara kita bersemangat belajar agama dan mengambil dari manbaknya yang safi mengambil dari sumbernya yang murni melalui bimbingan para ulama us sunnah berhati-hati kita di dalam belajar dan berhati-hati kita di dalam menimba ilmu itu adalah bimbingan para ulama kita di masa yang silam agar jangan sampai ilmu yang itu merupakan agama kita salah di dalam memahami dan mengamalkannya ilmu yang itu merupakan agama kita salah barakallahu fikum di dalam mempraktikkannya itu yang berbahaya kesalahan satu akan berbuah kesalahan yang keberikutnya jikalau tidak segera bertaubat kepada Allah. Namun syaitan tidak akan menginginkan ada orang bertaubat dari kesalahan. Maka dengan pertolongan Allah dan dengan bantuan Allah, seseorang mau dengan mudah dan cepat kembali menuju kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Kesalahan yang satu akan melahirkan kesalahan berikutnya. Ucapan yang salah yang satu akan melahirkan ucapan yang salah keberikutnya. Terus demikian. Itulah barakallahu fikum. Az-zanbu yaksibu zanba. Dosa itu tidak akan melahirkan kecuali dosa yang keberikutnya. Sebagaimana kebaikan tidak akan melahirkan kecuali kebaikan yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Mari kita saling bahu-membahu saling ta'awun, saling bekerja sama untuk memperjuangkan agama Allah Rabbuna Subhanahu. Kita berlomba untuk mengejar yang terbaik dari Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala memilih kita sebagaimana telah dipilihnya generasi terbaik umat. Memilih kita di masa kita sekarang ini.